Drama singkat Radio Muslim Memurnikan akidah Menebarkan sunnah Iman yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada umat manusia Ini sifatnya satu paket Dalam arti kita itu tidak perlu mencarinya Iman itu pemberian dari Allah Dan bukan hasil perenungan manusia maka ketika orang ingin menjadi mukmin yang baik, dia tidak perlu merenung. Saya tak mencari wangsit untuk mencari tahu seperti apakah hakikat dari iman. Nggak perlu seperti ini. Dia juga nggak perlu misalnya menunggu mimpi. Barangkali nanti ada mimpi yang membimbing saya agar saya bisa menjadi seorang mukmin yang sejati. Nggak perlu seperti itu. Karena agama itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya sehingga agama itu kita cukup menerimanya dan tidak perlu mencarinya. Maka akidah bagi seorang mukmin itu cukup dia pelajari, cukup dia baca dan tidak perlu dia mencari akidah. Karena manusia tidak akan mungkin mampu untuk mencari akidah yang benar. Kalau orang dibiarkan tanpa wahyu, sekarang coba berusahalah untuk membangun akidah yang benar. Masing-masing orang dikasih kebebasan untuk seperti itu. Andaikan manusia dikasih kebebasan untuk mencari akidah sesuai dengan perasaannya, sesuai dengan logikanya, maka jumlah agama yang ada di alam raya ini adalah sama dengan jumlah manusianya. Ada berapa agama di sini? Ya sejumlah manusia yang tinggal di sini. Karena masing-masing nanti punya keyakinan yang berbeda-beda. Tapi akidah dan iman itu pemberian dari Allah. Walhamdulillah kita tinggal menerimanya. Cuman apakah kita mau mempelajarinya atau tidak. Sehingga jamaah yang Allah, bagian dari sifat kona'ah seorang mukmin adalah dalam masalah iman dia merasa puas dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharapkan iman dari yang lain. Maka tidak perlu mencari iman dari negara yang lain atau dari agama yang lain. Tidak perlu mencari iman melalui proses yang lain, tapi iman itu dicari dengan cara mempelajarinya karena Allah sudah memberikannya diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru saja anda menyimak saja anda drama singkat Radio Muskat.